apa yang disebut oleh mu'alif dengan otona apa itu otona ta'alumul muslimin belajarnya kaum muslimin wa takalumuhum dan pembicaraan kaum muslimin dengan selain bahasa Arab dan masalah ini termasuk qadaya al-mulihat termasuk permasalahan yang mendesak alat itu al-muslimin yang dihadapi oleh kaum muslimin di masa ini sebuah masalah yang tahtaju membutuhkan bahasan tawilin pembahasan atau penelitian yang panjang wastitulah dan penjelasan lil hukm mufassal hukum syar'i secara rinci tentang masalah ini. Walas tuhna dan terlah aku antazi'u wala astur akaman Mengambil tidak pula memunculkan akaman hukum-hukum jika terima astaghlis sesuai dengan kadar eh, aku menyimpulkan fawaid faedah wa jihad dan pengarahan dari perkataan mu'alif fi hadal dalam masalah ini Lia yubayan lana menjelaskan pada kita al-hukma al-am, hukum secara umum, hukum rotona secara umum. Wa kisah salaf dan sikap para ulama salaf terhadap bahasa-bahasanya orang kafir. Dan pengaruh bahasa tersebut untuk agama kaum muslimin dan akidah kaum muslimin. Fakat bayan lana, beliau jelaskan bagi kita bahasanya sahabat memiliki sikap-sikap yang terkenal. Nah, wadhalika terhadap itu Hal ini tergambar dalam perkataan Umar, ia "Iyakum natal a'ajib Waspadailah rotonah iya. dengan bahasanya orang ajak bicara dengan bahasanya orang ajak maka maka salaf tidak menyukai ayat takala muslim seorang muslim berbicara dengan selain bahasa Arab ala wajil dalam bentuk adat kebiasaan berdawam dan terus menerus Walikali daruratin dan tanpa ada kebutuhan mendesak Nama ingkul hajati Adapun jika ada kebutuhan Wadorot dan keadaan Apalagi kebutuhan yang mendesak dan apa yang jadi tuntutan masalah kaum muslimin secara umum fa'inna dzalika jaiz maka itu adalah satu hal yang diperbolehkan dan hendak berbicara dengan orang ajam atau eh, atau yang lainnya. Wakat ja'at sunnah dan terdapat sunnah dalil dari sunnah menunjukkan bolehnya yaitu Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Suriani, yang merupakan lugu al-Yahud bahasanya orang-orang Yahudi. Apa maksudnya dengan belajar dia dia fi kutubi supaya Zaid bin Sabit itu membaca eh, surat-surat uh, mereka surat-surat mereka yang ditujukan pada Nabi tuba biha ilaihim dan bisa menulis surat biha dengan bahasa tersebut ilaihim kepada orang-orang Yahudi dan menerjemahkan perkataan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Wayak manu makrohum sehingga Nabi SAW bisa merasa aman dari makar mereka. Karena kalau kita tidak tahu bahasa, maka kita akan ditipu. <coughs> Jika kita mm, jika Nabi meminta orang Yahudi untuk menerjemahkannya, orang Yahudi yang bisa bahasa Arab untuk menerjemahkannya, boleh jadi akan dibolak balik. Kama kan al khulafa ar-rasyidun yaf'aluna dzalika sebagaimana khulafa ar-rasyidun melakukan hal itu. Wa kata Budawawin bi ghairil Arabiyah. Mereka menulis diwan dengan bukan bahasa Arab. Ila ansarat sampai adalah al-qudra ada kemampuan ala ta'rifiyah untuk mengarabkan diwan. Demikian pula kaum muslimin watarin terpaksa tapi syu'ub untuk berdialog dengan berbagai bangsa alat kolat Islam yang masuk Islam. kolat Islam yang masuk Islam dan putus setelah terjadinya berbagai penaklukan Bilugatiha dengan bahasa-bahasa Orang ajam Kadalika seperti itu Diwan itu aslinya dasar uh, eh, Atau buku Berkaitan dengan masalah ketentaraan anggota jumlah anggota pasukan macam-macam tujuan kalau sekarang kan juan kantor tapi juan di sini eh, lembaran catatan pada awalnya itu lembaran catatan berkaitan dengan ketentaraan daftar pasukan, daftar senjata dan sebagainya. Amma takallamu Amma takallamu Amma takallamu سرد المؤلف سرد المؤلف المؤلف كثيرا منها وكانوا يرون أن العربية من المستلزمات من المستلزمات الدين وغير وغيرها وغيرها شعار النفاق شعار النفاق لذلك لما فتحوا الأمصار أمصار سارعوا إلى إلى تعليم أهلها العربية حتى سارت حتى سارت سريان النور سريان النور في في ظلامه رغم صعوبة ذلك رغم صعوبة ذلك مش مشق مشقته فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن ولا ولا يتعاتي ولا يتعاتي فيه ولا يتأتى فهم الكتاب ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها وهي من المستلزمات الإسلام وضرور وضرورياته وإكمالها وتس- وتساهل وتساهل وإهمالها والتساهل بها وإهمالها وتساهل وتسا- والتساهل وتساهل بها لابد أن يتضعف م، أيض أيضا أن يضعف من من فهم الدين ويسا- ويساعد على الجهل ويساعد ويساعد على الجهل به وأرى أنه من الخطأ من الخطأ الفاد خطأ الفاده من الخطأ الفادح مز- مزاح- مزاحمة ال- مزاحمة ال- مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى في مناهج في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية على العموم والعربية والعربية على الخصوص والعربية والعربية على الخصوص فليس هناك أي أي مبرر فليس هناك أي مبرر يجعل يجعل يجعل يجعل, يجعل, يجعل اللغة الأخرى لغات الأخرى لغات الأخرى تقريب تفرض تفرض تفرض في المدارس على جميع على على جميع الطلبة ولا على غالبه ولا على غالبهم وفي كل مستويات وفي كل المستويات والواقع والواقع والواقع يثبت ما أقوله ما أقوله فإن طلب فإن طلب طلاب المدارس فإن طلاب المدارس التي تفرض فيها اللغات تفرض التي التي تفرض فيها اللغات اللغات الأجنبية اليوم الأجنبية اليوم آه، هم أضعف هم أضعف في اللغة العربية في حين أنهم في حين أنهم في حين أنهم لم yaktasibu lam yaktasibu lughatil ukhra syai'an yadhkur syai'an fahum kal munabbiti fahum kal munabbiti la abqa wala qata'a kama annaha tashakkala tushakkilu kama annaha tushakkilu ab'an thaqilan مخفي مخيفا Amat takalum adapun berbicara biroir Arabia dengan bukan bahasa Arab liroir daru atau bukan karena kebutuhan mendesak maka salaf yakrahunahu tidak menyukainya asyadul karahiyah sangat tidak menyukainya dan melarangnya Walahum dan salaf fi zalika dalam hal itu memiliki akwalun ma'rufah perkataan-perkataan yang terkenal syarat dalam alif, mu'alif membawakan membawakan al-kathir minha al-kathir minha banyak darinya dan, sal, dan para ulama salaf yarona perpandangan bahasanya bahasa Arab adalah min din adalah konsekuensi eh, agama sedangkan selain bahasa Arab adalah syiar nifak adalah simbol kemunafikan oleh karena itu ketika para ulama salaf salaf fatahul amsar menaklukkan berbagai kota Sarau maka mereka bersegera untuk mengajarkan pada penduduk kota itu al-Arabiyah bahasa Arab. Kata syarat sehingga berjalanlah cahaya nur eh, perjalanan cahaya fitulam eh, sebagaimana perjalannya cahaya fitulam di tengah-tengah kegelapan. Roma su'ubati dzalika meskipun sulitnya hal itu dan sulitnya hal itu. Fal Arabia maka bahasa Arab ya Islam adalah bahasa Islam dan bahasanya Al-Qur'an. Wala dan tidaklah bisa fahmul kitab ya sunnati memahami Alkitab dan As-Sunnah fahman sahihan dengan pemahaman yang benar, saliman yang baik, illa biha kecuali dengan bahasa Arab. Faya maka bahasa Arab min mustalzimatil Islam konsekuensi dari berislam wadoruriyatihi dan kebutuhan pokok dalam Islam wal ihmaluha meremehkan bahasa Arab wa tasahul biha dan meremehkannya buddha pasti yud'if melemahkan pemahaman seseorang terhadap agama wa yusaid dan itu sangat membantu dia alal jahli untuk bodoh dengan agama maka wa'ara maka aku berpendapat bisa Nasr akal Umar dan Nasr al-Akal minal khata al-fatih termasuk ke, eh, kekeliruan yang sangat fatal muzahamatul Luhah al-arabiyah adalah mendesak atau mengalahkan bahasa Arab dikalahkan dengan bilughatil Ukha dengan bahasa-bahasa yang lain di mana hiji taklim dalam kurikulum pendidikan fil biladil islamiyah dalam negeri-negeri Islam alal umum secara umum wal Arabiyah dan negeri-negeri Arab alal khusus secara khusus Arabiyah di sini kembali ke bilad Islamiyah wal Arabiyah lihat footnote karena al Arabiyah hiya lughatul muslimina fi kulli alamin islami hatta jaa al ihtilalu faharat al wa ahalla mahallaha al-lughatil qawmiyata li kulli baladin aw ihda lughatil gharbiyati khasatan ingliziyata mimma ada syu'ub al-muslimata an fahmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sa'ir al-ulum al-islamiyah wa sa'ir al-ulum al-islamiyah dulu bahasa Arab adalah bahasanya kaum muslimin fi alam Islam, di semua negeri Islam hatta ja'a sehingga datanglah al-ihtilal penjajahan ya, eh, penjajahan orang-orang barat Haraba lalu penjajah memerangi bahasa Arab wa ahalla mahalaha dan mengganti bahasa Arab dengan al-lughat al-qawmiyah dengan bahasa daerah masing-masing likuli baladin untuk masing-masing negeri atau diganti dengan salah satu bahasa Rofi ya bahasa Barat khasatan terutama bahasa Inggris hal ini mimma ada su'ub menjauhkan su'ub muslimah umat Islam dari pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahkan seluruh ilmu-ilmu keislaman yang lain. Falaisa huna maka tidak ada ayu mubarir Faktor pembenar apapun Yang menjadikan bahasa-bahasa ufrat Bahasa-bahasa orang kafir Tufrat diwajibkan Ilmu di berbagai sekolah Ala jami'i tolabah Untuk semua siswa Atau ala ghalibim Atau untuk mayoritas siswa Wafikuli mustawiyat Dan dalam setiap tingkatan. SMA atau SMP atau SMA atau bahkan sekarang sudah SD atau bahkan sekarang sudah TK bahasa Inggris TK gitu dari bahasa Inggris dari TK SD sampai SMA sampai kuliah bahasa Inggris tuh bahkan playgroup udah bahasa Inggris nah, luar biasa bahasa Inggris ya. Walwake dan realita Yusbit menetapkan apa yang aku katakan. fa'inatullah tulabal madaris karena siswa berbagai sekolah yang diwajibkan di sekolah tersebut bahasa ajnabiyah, bahasa asing, bahasa kafir, aliyah pada saat ini mereka adalah orang-orang yang paling lemah bahasa Arabnya. Di sini pada saat pada saat yang lain mereka itu lam yaktasibu tidaklah mendapatkan dari bahasa-bahasa asing tersebut syai'an sesuatu yang berarti Ini dia saksikan di eh, Saudi yang di sana ada apa jadi bahasa Arabnya lemah karena bahasanya double bahasa Inggrisnya juga nggak baik bahasa Arabnya nggak dapat bahasa Inggrisnya juga nggak jelas fahul kal kal munbit la dhahran abqa wal ardan qata'a maka dia adalah bagaimana e, mumbit tidak ada mana punggung itu ya, maksudnya tidak ada kendaraan yang dia sisakan wala kota A tidak pula e, mesti apa tanah yang dia lewati ini satu peribahasa atau satu kiasan mumbit itu uh, unta yang dibebani dengan beban yang sangat berat di luar kemampuannya mau di apa seorang yang punya unta mau pergian maka dia eh, dia bebani untanya ini dengan beban-beban yang banyak akhirnya janji itu di luar kesanggupan onta akhirnya ditunggangi juga nggak bisa karena kecapean capek habis onta ini sampai tujuan juga tidak hanya onta ini cuma ber, ya, bertahan beberapa waktu lamanya baru sampai di perjalanan sudah tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan ditunggangi nggak bisa la dhahran afqa ya. misalnya barang-barangnya diturunkan dan orang yang sudah ditunggangi nggak bisa malah ardun kota dan perjalanan baru mau baru, baru mau setengah perjalanan tempat tujuan juga belum sampai sama anak maka beliau umpamakan seperti ini dipaksakan ya. gak bahasa ini orang itu nggak jual dan itu semuanya baik yang pinter ya dipaksakan yang bodoh ya dipaksakan sama semuanya ini lah dohron abqa wala ardon kotoa maksudnya bahasa aslinya ya nggak pinter bahasa asingnya juga nggak jelas kalau saksi kita apa ya kalau bahasa bahasa Jawa itu apa? Mugil. Matang enggak, mentah enggak. Kalau bahasa bahasa Indonesia apa namanya? Tengah-tengah. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Ini ya, peribahasa. masak Hmm. itu nggak dapat ini juga nggak nggak dapat la ar la dhahran abqa la ardan qata'a nggak ada yang didapat sama sekali kama annaha bagaimana annaha bahasa asing tersebut syakil ee, eh, menggambarkan abaan syakilan beban yang sangat berat syabahan mukhifan amama aghlabat kulakah lewat tapi tidak bisa sebabnya sarkas wasyabahan mukhifan dan bayang-bayang menakutkan amam di hadapan aglab tolabah mayoritas murid yang kemarin apa makbutatan kemarin maknanya hina di halaman 59 paragraf terakhir empat garis dari awal paragraf makbutatan unit Munbitta ini dari kata-kata batta ya. Kata batta artinya yang kata mumbit sesuatu yang terputus maksudnya ini adalah Unta yang putus di tengah jalan tidak bisa melanjutkan perjalanan di kampus saja ada keterangan mumbit la ardan kota wala dahon aqta berbahasa liman yubali fi talabi syai' wa yufrutu hatta rubbama yusawwituhu ala nafsihi ini adalah peribahasa yang diungkapkan untuk orang yang berlebihan dalam mencari sesuatu Yufrid dan berlebihan Hatta rubama Hingga sampai-sampai yufawwituhu ala nafsi sangat mengisahkan bagi dirinya sendiri Baik. Oh, nah, Naam qad takunu hunaka نعم قد تكون هناك ضرورة للدول lita'allumi ba'dil lughat تعلم بعض اللغات الأجنبية وحينئذ يجب أن يتعلمها من من من يقع man yaqa'ul ikh man yaqa'ul ikhtiyaru man yaqa'ul ikhtiyaru alaihi li hajatil ummati aw tufridu dhalika alaihi tabi'atun amaluhu amalihi tabi'atu amalihi aw dirasatihi fa tata'allamu ta'ifatun min amba'il ummati min abna'il ummati li abna' min abna'il ummati yughatil لغات لي. الأمم ah, lughatul umami لغات الأمم الأخرى بقدر الحاجة أما أن تكون اللغة أما أما أن تكون اللغة dakhilatu الداخلة مفروضة على كل mafrudatan مفروضة على كل ناشئة المسلمين فهذا ما أرى أنه خطأ ويخالف حكم الإسلام, حكم الإسلام. ولم يأتي إلا عن جهد أو إعجاب بالأعجاب ijabin أو إعجاب bil a'ajimi بالأعاجم أو قصد إفساد شباب المسلمين والتضييق على لغتهم العربية arabiyati العربية أو عن كسور في التك- في التفكير يكون سببه حب التقليد والشعور بالنفس sababu hubbut taqlidi was حب التقليد والش- شعور. والشعور Nah memang kota kuno terkadang ada darurah kebutuhan mendesak dijual untuk negara kita aluk untuk mempelajari beberapa bahasa asing sebagaimana uh, kisahnya Zaid bin Sabit. Wahina izin dan pada saat itu ya jibu maka wajib ya ta'aluma mempelajari bahasa asing man orang yang ya kal ikhtiar jatuh pilihan kepadanya pilihan dari negara kepadanya lihat jatil umat untuk kebutuhan umat maka belajar bahasa dalam hal ini sikap yang tepat itu adalah tidak untuk semua level semua jenjang pendidikan namun ya untuk orang-orang yang diminta untuk penguasa untuk mempelajarinya untuk kepentingan umat atau tufrid dalika alaihi atau mengharuskan untuk untuk itu atau amali sifat dari pekerjaannya karena pekerjaannya itu berhubungan dengan orang-orang asing maka mau tidak mau dia harus belajar bahasa asing maka tidak mengapa Audirosati atau sifat dari eh, pendidikannya dia mempelajari ini dan ini referensinya e, umumnya bahasa Inggris ya, dia belajar bahasa Inggris maka tidak mengapa Allah maka belajarlah ta'ifatun sejumlah min abnail ummah generasi muda umat Islam lughatil umam ukhra bahasa bangsa-bangsa yang lain bil qadril hajah sesuai dengan kadar kebutuhan amma antakuna sedangkan bahasa ad bahasa yang disusupkan oleh orang kafir itu mafrudatan diwajibkan ala kulli nasyiatul muslimin untuk semua generasi muda kaum muslimin Fahada ma'ara maka inilah yang uh, saya lihat anau khotoon sebagai sebuah kesalahan dan menyelisih hukum Islam. Walayak tidak tidaklah terjadi illa ancalin kecuali disebabkan kebodohan dan terkagum-kagum dengan orang kafir atau dengan maksud untuk merusak pemuda kaum muslimin mengecek dan menyempitkan bahasa kaum muslimin yaitu bahasa Arab atau disebabkan ankusurin eh, dangkal fitafkir dalam berpikir yang disebabkan hubut taklid karena mencintai taklid dengan orang barat bersuur dan merasa nakes merasa <coughs> minder eh, dengan orang barat ringkasnya sebagaimana uh, yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani bahasanya belajar bahasa Arab yang wajib adalah belajar bahasa Arab untuk untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Itulah belajar bahasa Arab yang fardu. Sedangkan uh, eh, takalum bil Arabiah itu laisa wajiban, karena satu hal yang wajib namun cuma mustahab. dan ringkasnya rotonah itu lebih cenderung definisi yang lebih tepat adalah eh, belajar bahasa bahasanya orang kafir dan yang dimaksud belajar bahasa bahasanya orang kafir di sini adalah bahasa yang seluruh penggunanya adalah orang kafir atau mayoritasnya Adapun bahasanya orang ajam akan tapi e, sudah menjadi karena e, namun, e, penggunanya adalah kaum muslimin atau mayoritasnya adalah kaum muslimin maka tidak termasuk dalam pembahasan yang dimaksudkan. Maka rotonah itu di tempat kita ya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, Jepang, Mandarin dan semacamnya ataupun belajar bahasa Indonesia ini ya, tidak termasuk dalam potongan. Kemudian haul mafhumil bidai seputar pemahaman atau konsep tentang bid'ah. Mafhum terkadang maknanya konsep. محسنة وفصيحة وأنه ليس كل بدعة ضلالة ضلالة ضلالة وأن من قضاه المسلمون وتعرفوا عليه ليكون بدعة وهذه المفاهيم وهذه المفاهيم وهذه المفاهيم كلها إنما حدثت بعد قرون ثلاثة فاستطاع المؤلف رحمه الله أن يوصل بهذا أن يؤصل أن يؤصل لهذه المسألة ويستقرئ ويستقرئ ويستقرئ أدلتها oh ya ويستقرئ أدلتها ويستقرئ أدلتها ويبين أحكامها أحكامها أحكامها ووجه الخطأ فيها على النحو التالي بين أن كل بدعة ضلالة ضلالة بصريح السنة ومنسوخها حيث دفع رسول صلى الله عليه وسلم على وعلى آله وسلم أن كل بدعة ضلالة وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدث بدعة وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فهو مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشقة له أن البدع التي هي محل الكلام هنا يا ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين إيه، وشعائر إيه، الدين وشرائعه الأعياد المحدثة والبدع التي أحدثها الناس حول القبور والمزارات والمشاهد الصلوات والمشاهد والمشاهد الصلوات المحدثة مثل صلاة الرغائب وصلاة الأنبياء وصيام المحدث مثل محدثي محدثي مثل صيام أول خميس للرجل ونحو ذلك من المبتدعات التي مبتدعات التي يتعبد الناس الناس بها أو تصير من شعائرهم وسمادهم الدينية وهذه الأصل فيها أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله أما العادة فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله نعم. Lakat akta akasir menas Sungguh keliru banyak orang Bilang <coughs> usur al-muta'akhir Di masa-masa terakhir Masa-masa belakangan Tentang pemahaman tentang bid'ah dan hukum bid'ah Mereka mengatakan Biasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua Ada yang baik Wakobihah dan ada yang buruk Dan Tidaklah semua bid'ah itu sesat dan segala sesuatu yang diridhoi oleh kaum muslimin wa ta'arafu alaihi dan mereka biasa melakukannya telah menjadi orf layakunu bid'atan tidaklah bid'ah pemahaman-pemahaman ini seluruhnya inama hadasat hanyalah muncul setelah tiga <coughs> generasi awal Islam maka mu'alib Syekhul Islam Taimiyah mampu ayu asil eh, menetapkan asal atau membuat kaidah dalam masalah ini istakrik dan mengumpulkan berbagai dalilnya wayubayin dan menjelaskan hukum-hukumnya wajal khotok dan sisi kekeliruan dalam di dalamnya ala nahwi tali dengan bentuk sebagai berikut yang pertama Nabi jelaskan bahasa setiap bid'ah adalah sesat bisa sunnah dengan eh, eh, dengan ketegasan yang ada dalam sunnah memantukiha dan teks dari sunnah Nabi SAW karena Nabi SAW menyebutkan semua bid'ah adalah sesat Nabi katakan sejelek seburuk-buruk perkara adalah yang baru dan Nabi katakan setiap yang baru adalah bid'ah <coughs> sedangkan apa yang disangka oleh sebagian orang bahasanya tidaklah semua bid'ah itu sesat maka itu musadim pendapat yang bertabrakan dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyakotan masyakotun lahu dan menentang sabda Rasul Wasallam. Kemudian yang kedua beliau jelaskan bahasa bid'ah yang alat dia mahalul kalam yang menjadi objek pembicaraan di sini adalah apa yang dibuat-buat oleh banyak orang pilih ibadat dalam masalah ibadah dan siar-siar agama serta syariat agama yaitu masalah etik yang bid'ah dan berbagai bid'ah yang sahan nasu dibuat-buat oleh banyak orang di dekat kuburan wal masarat dan tempat-tempat ziarah wal masyahid dan berbagai kubur kasolawat tak lemuh dasata semacam solawat dan sebagaimana juga contoh yang lain adalah solawat solat yang bid'ah semacam ada namanya solat rawaib ada lagi namanya surat Al-Qiyah karena di sana membaca Al-Ikhlas sebanyak seribu kali demikian pula bid'ah dalam puasa yang bid'ah semacam puasa pada hari kemis pertama bulan Rojak dan semacamnya minal mubtada'at yaitu berbagai bentuk bid'ah yang manusia beribadah dengannya atau tasir menjadi siar <clears throat> banyak orang dan sifat eh, wasimatihim adiniyah dan ciri keagamaan. Fahadihi maka perkara ibadah al-aslu fiha hukum asalnya adalah tidaklah disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Adapun perkara adat, perkara non ibadah, eh, non perkara yang bukan ibadah mahdoh, fal aslu fiha maka hukum asalnya adalah mubah kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian adakah bid'ah dalam perkara adat ulama ikhtilaf e, ringkasnya pendapat yang kuat ada namun dalam perkara adat yang mengandung unsur ibadah. Dalam sisi sisi-sisi ibadah dalam perkara adat. tam tan tam tashiril bid'u rafid paramitati daulatun an-nakidatu آخرين لا يصلح دليلا بدع مجمع wal ijma'u tubtilul bid'ah بقول أمراء ni'matil bid'atu lakinnal mu'alifa tarawihi khasyata an tufrada masnunatan tawakku wahyi bangkitai ihtimali hmm. Adapun permasalahan bahasanya semua bid'ah dalam agama itu sesat dan haram. Hada mimma ajma'a sahabat dalam perkara yang disepakati oleh para sahabat dan salafus saleh. Wala tamtashiril bid'ah dan bid'ah tidaklah tersebar kecuali setelah tiga generasi utama Islam. Di Nasara tepatnya ketika uh, ah, Rafidah dan mitah memiliki daulatun negara. Maka surat dan banyak tokoh-tokoh sufi yang nakidah yang membawa bencana. Adapun apa yang menjadi kebiasaan atau adat di sebagian orang atau sampai-sampai mayoritas orang di negeri-negeri kaum muslimin yaitu ikra menyetujui atau membiarkan beberapa bid'ah atau bahkan melakukannya dia dan diamnya sebagian ulama tentang bid'ah tersebut bahkan beramalnya sebagian ulama negeri itu laha dengan bid'ah itu watul akhawin ilaiha bahkan mengajak orang lain untuk melakukannya. Kulu hadha maka ini semua loh tidak bisa dalilah menjadi dalil. Bahasanya bid'ah itu adalah bid'ah yang baik dan bisa diterima. Atau bahkan satu hal yang diribai dalam agama Allah Karena dalil yang disepakati oleh kaum muslimin adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Khulafa Rasyidin dan ijma. Sedangkan empat dalil ini atau tiga dalil ini Sunnah Khulafa Rasyidin empat dalil ini kuluha semuanya membatalkan adanya bid'ah. Adapun semata-mata perbuatan dan perkataan yang muncul dari sebagian kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin wa in sumu ulama meskipun mereka disebut sebagai para ulama fahada maka ini yasiru tidaklah bisa menjadi dalil bil ijma dengan sepakat ulama Istadalah Ba'dum sebagian orang berdalil untuk mengatakan ada bid'ah yang hasanah dalam agama dengan perkataan Umar Radul anhu fi salat tarawih tentang salat tarawih. Umar katakan inilah sebaik-baik bid'ah maka juga katakan bahasanya Umarlah sanaha yang menetapkan salat raweh kemudian disetujui oleh para sahabat. Umarlah yang pertama kali e, menetapkan sholat tarawih dan ini disetujui oleh para sahabat maka bisa bikin kita dalam agama akan tapi mu'alif penulis yaruduha dan membantah hal ini dengan mengatakan bahasanya sholat tarawih itu lahu aslaha aslun memiliki dalil dalam sunnah nabi dan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaha mengerjakan sholat taraweh dan para sahabat pun mengerjakannya kalau di belakang Nabi. Namun Anahu tarokaha Nabi meninggalkan sholat taraweh setelah mengerjakannya beberapa hari khasyah karena khawatir diwajibkan. Fabakiyat maka tetaplah sholat tarawih itu masnatan dianjurkan setelah berhentinya wahyu. Tawakufin wahyu berhentinya wahyu yaitu dengan meninggalnya Nabi SAW mengkita dan terputusnya kemungkinan fardhiha diwajibkannya salat raweh karena wahyu sudah tidak lagi bertambah Tuma inna kaula umara la yuraddu bihi kaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun Kemudian penjelasannya bantahannya adalah Kemudian perkataan Umar tidaklah bisa digunakan untuk membantah sabda Rasul SAW. Perkataan sahabat bertentangan dengan perkataan Nabi gimana? Jadi hujah? Tidak, tidak bisa jadi hujah. Nah, perkataan Umar sekalipun, Abu Bakar sekalipun jika bertentangan dengan hadis Nabi SAW maka tertolak maka anggap saja ini bertentangan dengan kata sabda Nabi maka ini mardut nah, ini perkataan orang yang menyelisih sabda Nabi SAW dan Nabi kita itu adalah sab, adalah Muhammad bukan Umar bukan Abu Bakar bukan yang lainnya kama anak tasmiyata Umar laha bid'atan tasmiyatun lugawiyatun id mafhumul bid'ah bid'ah bid'ati fil lughati awsa'u minhu fi syar'i Wala takni tasmiyatu Umar laha bid'atan annaha bid'atun fid dini. Thumma inna Umar qala ni'matul bid'atu min babi raddi wa tanazzuli fil hujjati ala man qala innaha bid'atun. Fal izamu bi annahu radallahu anhu yaqsidu annaha bid'atun hasanatun au anal bid'a minha ma huwa hasanun mihaitsul mubtada'u innama huwa tahakumun waftira'un ala Umar waftira'un ala din Kemudian penjelasan yang lain bahasanya penamaan Khalifah Umar dengan untuk salat tarawih dengan bid'ah adalah penjel, penamaan dari sisi bahasa. Ya nama fumal bid'ah karena pengertian bid'ah dalam bahasa Arab lebih luas daripada pengertiannya dalam syariat. Kalau tak ini maka tidaklah berarti tasmiyah penamaan Umar dengan salat tarawih dengan bid'ah annaha artinya salat tarawih itu bid'ah dalam agama kemudian yang lainnya penjelasan yang lain untuk hal ini sesungguhnya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini adalah mimba birat untuk membantah watanazul dan fil hujjah dan hasil tuh apa ya seandainya apa yang kau katakan benar ya, maka demikian dikatakan ada orang yang benar ini satu lagi tidak benar ya, jadi artinya maksud beliau ketika Umar menetapkan adanya sholat terawih secara berjamaah di awal waktu kemudian dengan satu imam maka ada suara-suara sumbang ini enggak aku enggak ngajarkan gini gini gini gini gini satu hal yang bid'ah maka umat tanazul seandainya itu adalah bid'ah ini sesuai dari bid'ah seandainya apa yang kau katakan benar bahasanya apa yang aku tetapkan adalah bid'ah ini sesuai dari bid'ah jadi minta tanazul tanazul itu bukan berarti membenarkan bukan berarti membenarkan kalau itu bid'ah bukan berarti menerima andai saya terima ini adalah bid'ah makanya adalah sebaik-baik bid'ah gitu maksudnya nah, maksud itu berarti ya. ya seperti itu kan menyamakan persepsi menyamakan, tadi Al-Furqan edisi kemarin itu dengan yang menyamakan persepsi ya, anggap saja itu kita. makanya saya sebagai kita. artinya bukan berarti Umar Rasulullah anhu menerima suara sumbang yang mengatakan itu adalah bid'ah cuma mengatakan itu anggap anda itu bid'ah maka ini sesuai bid'ah jadi mimba birat, perkataan Umar itu mimba birat adalah bantahan untuk suara-suara sumbang yang ada pada saat itu. Watanazul dan menyamakan persepsi firhujah dalam dalil. Alam mangka bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ini, bidah. Ini bukan ibtidaan. Itu Umar itu mengutapkan nikmatul bid'atu hadhihi itu bukan ibtidaan. Bukan ya, semata-mata mengatakan tanpa ada sebab. Namun itu adalah perkataan tersebut adalah jawaban untuk orang-orang yang memberikan suara-suara sumbang berkenaan dengan hal ini ketika itu.